Selamat siang Pak Bobi. Ya, setuju, setuju sekali. Kalau di bawah lutut setuju saya, tapi jangan jangan terlalu sampai di mata kaki. Ya. Jadi kalau di bawah lutut itu kesannya lebih sopan lah. Tapi tetap ini diberlakukan jangan untuk semua tempat, tempat-tempat umum yang mungkin perlu diperhatikan eh, kesopanan itu dia. Tapi kalau di tempat pijat segala macam sih itu terserah mereka. Itu aja bu. Terima kasih Pak Bobi. Pak Witoyo, selamat sore, silakan. Iya, ya. Ini sih saya tidak setuju ya. Kalau dibikin satgas anti pornografi, yang benar itu harus dibikin satgas anti korupsi. Jadi ditaruh semua titik-titik yang rawan terjadi korupsi ya, dijaga ini itu kantornya atau gedungnya atau rumahnya pejabat ditungguin itu. Kalau urusan porno itu kan masalah laki-laki. Sebenarnya laki-laki kan perempuan ya sebenarnya kalau perempuan itu jangan dijadikan kambing hitam atau di, di dijadikan apa eh, sesuatu yang seperti anggap orang yang tidak berharga begitu. Itu namanya pelecehan kalau perempuan. Semua yang menjadi masalah tuh laki-lakinya itu sendiri. Bukan masalah perempuannya yang salah. Kalau begitu perempuan disuruh pakai jilbabnya sekalian yang kelihatan matanya tuh yang seperti di Arab itu. Itu kan orang-orang di Arab itu kan laki-lakinya kan itu nafsu seksnya eh, kan kuat itu tiap hari makan kena lagi gomba ya jadi di sana beruntung tuh harus pakai jilbab kalau enggak lihat apa darah-darah tertentu langsung nafsunya langsung naik makanya itu disuruh ada tertentu matanya harus ya saya kelihatan itu saja terima kasih terima kasih Pak Jimmy selamat siang silakan Pak iya masih nuansanya masih sama pejabat kita nih banyak kan tidak mampu untuk bekerja entah mereka bagaimana bisa naik ke posisi mereka yang penting yang vital tidak ada yang mengurus yang tidak ada signifikansinya pada saat sekarang itu dipikirin mungkin dia pikir daripada nggak kerjakan apa-apa lebih baik ada sesuatu itu aja terima kasih terima kasih kembali yang lainnya silakan Pak Ido selamat siang Pak Ido silakan kalau menurut saya ya, ya saya setuju ya soalnya itu eh, kalau di bawah ya biasanya kalau terlalu tinggi itu juga ya kurang baik lah gitu ya di negara mana pun juga nggak ada terus gitu karena katakan orang-orang laki-laki kadang bilang itu dibanderol berapa nah itu kan jadi nggak enak gitu jadi omongan mendingan kerja lebih fokus daripada bikin gituan jadi menurut saya ya yang baik-baik aja lah kecuali kalau di tempat tempat yang maksiat ya itu mereka sendiri terima kasih terima kasih kembali Pak Hadi Ya saya kira nggak perlu ya membatasi harus seperti itu. Biarin aja dia punya rasa-rasa keindahan kesopanan sendiri. Kalau yang yang menimbulkan porno kan berarti otaknya yang lihat aja porno gitu kan. Biarin aja. Menurut saya perlu lebih baik kita satgas anti korupsi itu kalau ah, mengawasi ya harta-harta orang pejabat-pejabat yang kaya itu dari mana katanya gaji 10-15 juta bisa rumah pondok indah rumah lain itu mana itu harus dicurigai yang begitu-begitu baru bagus ya terima kasih Pak Purwanto selamat, selamat siang. siang silakan itu alam ulama ibu pengalian isu politik itu mah gak ada kerjaan itu satgas itu kasih tahu itu ya terima kasih dengan Bapak Rudi halo ya selamat sore ya silakan Pak Rudi Iya, kalau saya lihat ini ya agak lucu ya. Bukan iman yang dipertebal, tapi segala sesuatu yang menggoda iman itu yang dilarang. Saya rasa itu tidak baik ya. Justru kalau iman kita dipertebal, godaan apapun itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ada Ibu Wati, halo. Pak, itu suruh urusin tuh yang hal-hal penting. Jangan yang kayak gitu diurusin. Kesian amat sih bangsa Indonesia. Makasih Pak. Terima kasih Ibu Wati. Halo Ibu Wibi. Ya, selamat sore. Ya, silakan Ibu. Nenek moyang kita, kenapa dulu orang Madura, orang Bali, pakai kamban, orang Jawa nggak apa-apa? Karena orang dulu itu punya budi luhur, setelah 500 tahun jadi budak Arab. maksudnya gede, masuk neraka. Itu bangsa Indonesia kiblatnya yang salah. Kembali ke nenek moyangnya, kenapa orang dulu bisa nahan diri? Ya kan, saya bilang sekarang orang beragama. Terima kasih Ibu Wibi dengan Ibu Lia. Halo. Halo, Ibu Lia. Saya sekali terputus. Masih kami tunggu mitra bisnis di 6339160. Oh, Ibu Lia sudah bergabung kembali. Halo, Ibu Lia. Ya, selamat sore. Ya, silakan Ibu. Uh, menurut saya sih aturan itu agak aneh ya kalau orang-orangnya pikirannya bersih mau pakai yang kayak gimana juga gak masalah bukannya orang yang mesti dibatasi suruh pakai rok sekian senti sekian senti buktinya yang pakai jilbab aja bisa bisa berlaku jinah itu kayak balik ke orangnya gitu loh yang video anggota DPR Malaysia bukannya itu pakai uh, jilbab tapi malah berjinah di dalam lift itu jadi balik ke orangnya lah nggak usah kebanyakan aturan kayak gitu urusin yang bener aja kasih terima kasih ada Pak Aryo halo Pak Aryo ya selamat sore Pak ya silahkan Pak Aryo orang sekarang ini ajarannya sama hatinya itu beda Pak kelihatannya ajarannya bagus tapi hatinya nggak bagus jadi menyeleweng begitu sebetulnya masalah baju atau pakaian itu kan biasa-biasa aja. Orang yang Barat itu telanjang semua, nggak ada apa-apa loh Pak. Dari saya terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Rio. Kita beralih ke Pak Firman. Halo Pak Firman. Selamat siang. Ya silakan Pak. Ya kalau perempuan itu disuruh pakai rok di bawah dengkul itu terutama di gedung DPR itu tuh bap bapaknya bisa pada malam ya semua Pak. Mereka juga pada bolos semua Pak. Yang terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Ada Ibu Yeni, halo Iya, sore Silakan Ibu Iya nih Pak Menteri ini apa nggak ada kerjaan lain yang jauh lebih penting yang diurusin gitu loh Nanti para wanita mungkin bisa rame-rame ngelobi lagi seperti kasus BBM di DPR kemarin Itu berkisar dari 5, 10, 15, 20 Tapi kalau kemarin persen ini mungkin sentimeter di atas lutut gitu Itu、uh, eh, kan termasuk penghematan juga kalau memang bahannya kurang, Pak Menteri cuma nentuin ke bawah, harus lutut. Nah, kalau ditarik ke bawah, atasnya yang kelihatan gimana? Terima kasih. Sore Ibu Eni. Selamat sore Ibu. Oke, silakan Ibu Saya mesti pakai rok WA di bawah dengkul. Aduh, itu kayaknya ribet dah Bu. Nggak keburu lari kalau, ada apa-apa Bu. Saya Bu kalau keluar negeri, sempat sana pendek Bu. Apa? Di Malaysia itu orang pakai celana pendek nggak kenapa apa Serikat Islam loh Bu. -huh. Mhm. Kenapa di sini mesti terlalu banyak larangan sih? Gini aja deh Bu, duit korupsi balikin, nggak usah ngurusin perempuan, nggak ada gunanya. Perempuan mah tuh orangnya baik-baik. Kalau yang kayak begitu-begitu Bu, itu matanya aja Bu, mata maling, bukannya mata apa-apa, mata maling, tukang rampok duit masyarakat. Bu. Kasih. Terima kasih untuk Bu Eli. Pak Alex, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak. Ya, jadi tadi kita dengar juga di KTSN bagaimana Pak Dawam Raharjo, tokoh muslim yang cendikiawan, sama rektor Unisma mengatakan bahwa itu melanggar HAM. Jadi mestinya Pak SDA itu belajar dulu ke Pak Dawam Raharjo. Itu yang pertama. Kedua ini ketua DPR, Menteri Agama, kok urusannya urusan rok mini Nah itu sangat tidak relevan gitu kalau hutan batu karena bilang nggak masuk ke barat kemudian yang ketiga uh, kan ada rilis terbaru oleh CW atau Transparan Indonesia Kementerian Agama Kementerian yang kita sanjung itu adalah kementerian paling korup di Indonesia jadi kata ibu tadi benarlah benahin dulu itu Kementerian Agama Baik. urusin kok ini Oke, okay, terima kasih Pak Alek. Pak Rudi, selamat sore Iya, sore Silahkan Pak Iya, kalau menurut saya sih otaknya dulu ya, benerin ya Mau pakai apa ke situ juga Kalau otaknya udah jorok, ya jorok aja semua <laughs> Ya, otaknya dulu deh tuh Jangan perempuan salahin ya Oke, okay. terima kasih Pak Rudi Masih ada waktu lagi dengan Pak Syah, selamat sore Selamat sore Komentarnya Pak Kalau menurut saya ya ya wajar-wajar aja ya ya ada, ada aturan karena buat apa Departemen Agama kalau nggak nggak mengatur kalau mengatur itu atur nanti ini kan banyak agama kepercayaan semuanya itu bisa semau gue jadi eh, bebas mau bukil sampai itu nggak ada tapi nanti itu kita di martabat di mata persatuan juga bagaimana keluar itu nggak mana ada DPR yang di atas rok di atas lutut dari kayak balet terus saya ada baiknya juga saya menyesalkan kalau ada orang filosofat uh, eh, sampai itu melanggar aturan dan sebagainya itu kan kita punya etika bahasa Indonesia masa mau kayak zaman dahulu kala mau di hutan jadi semuanya itu pasti ada fungsinya ya semua kita lihat seperti negara yang punya aturan bukan di hutan belantara terima kasih baik terima kasih untuk Pak siapa Edi selamat sore selamat sore selamat saya Ibu、uh -huh. Eh, karena eh, wanita-wanita e, akan lebih feminin, lebih saya eh, malah pikir itu jadi lebih seksi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan Pak Koko, selamat sore. Ah, selamat sore. Volume radio mohon dikecilkan sedikit, Pak. Oke. Okay. Halo? Iya, silakan Pak. Ah, kita sama sekali tidak setuju itu, Bu. Uh mhm. -huh. Suruh menterinya urus yang lain saja, jangan urus perempuan. -huh. Mhm. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Koko. Pak Suryadi, penelpon terakhir ya. Selamat sore Bapak. Ya, sore Bu. Silakan Pak Suryadi. Eh, saya, kalau menurut saya, itu uh, masih ada salahnya Bu, kalau dia harus dibawa lutut. Nanti bisa dibikin berlahan aja yang tinggi Bu. <laughs> itu salah satu. Nah, terus kedua, saya setuju dengan pendapat bapak-bapak dan ibu yang tadi pasti banyak urusan yang lebih penting bu daripada rok Ya、mm -hmm. itu aja Bu, makasih Terima kasih kembali Pak Suryadi Dan demikianlah bisnismen yang sore ini Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda Selamat pagi Pak Leo Selamat pagi juga Bu Nena Silahkan Iya Bu, sampaikan ke Pak Surya Dharma Ali Itu di internet lebih banyak yang gak pakai rok Telanjang-telanjang semua, terima kasih Ya 633-9160 Pak Joyo, selamat pagi Selamat Ibu Silahkan Masalah itu sudah diurusin lah Menhan Pak. Itu masih banyak yang di uh, kan aja masih berantakan Donasi dan juga uh, agama juga masih ada Itu aja urusin Masih Oke okay. Pak Tony selamat pagi Iya, jadi begini, menurut saya pemerintah itu jangan ngurusin yang remeh-temeh gitu tapi konsen kepada hal yang menjadi poin pekerjaannya yang terbengkalai selama ini gitu loh kalau urusan soal masalah soal romini segala macam saya pikir itu kan masalah pribadinya orang gitu ya jadi jangan sampai hal yang sedikit itu aja harus diurusi sama pemerintah biar pemerintah berpikir yang yang yang yang yang memang pokok dan betul-betul itu punya dampak yang eh, ini kepada masyarakat. Kalau soal begitu kan itu kan relatif, karena orang bisa melihatnya dalam format atau persepsi yang berbeda-beda. Terima kasih. Oke, okay. Pak Satria selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silahkan. Sebenarnya pemerintah itu aneh. Hal-hal yang jadi kewajiban dia untuk diurusin nggak diurusin. Hal-hal minoritas yang bukan mempunyanya dia kok malah dia urusin. Aneh kan? Pemerintah kita sudah balik-balik gitu loh. Yang kedua masalah porno nggak porno tergantung aja Karena yang memakai adalah perempuan Kalau perempuan itu merasa lebih nyaman begitu ya silakan aja Karena tidak mengganggu kepentingan umum gitu loh Saya pikir kembali ke masing-masing lah gitu loh Fungsinya masing-masing dan Merasa seperti apa nyamannya Dan Menteri Agama nggak perlu bicara itu lah Jadi banyak hal sekali yang perlu dia urusin Bukan hal sepele tapi hal yang lebih besar lagi Skopnya itulah yang dia wajib urusin sampai tuntas gitu loh Terima kasih Ya Pak Budi Iya selamat pagi. Silahkan. Ini bukti bahwa uh, dia sebagai menteri agama ya, tapi memandang uh, dengan kacamata sendiri. Apa dia nggak sadar bahwa di Indonesia berpakaian pun terkait dengan budaya, misalnya masyarakat Bali ya pakaian adatnya seperti itu. Apa harus menurut seperti dia yang sudah di ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun dengan adat seperti itu dan suku-suku lain mungkin seperti itu. Nah ini adalah contoh bahwa dia itu berpikiran sempit dia hanya memandang dari diri dia sendiri. Terima kasih. Oke. Okay. puluh Pak Sebastian, selamat pagi. Iya maaf, temanya apa ya Mbak? Oh ya ya, terima kasih Pak Nah, Jadi ini kembali lagi apalagi aparat birokrat pemerintah yang sok suci ya. Saya sendiri tahu tuh beberapa kak kip dua tuh yang punya selingkuhan tuh. Dan malah, aduh lebih kacau lagi. Nah sekarang pornografi mereka mau batasi dan apa maksudnya ah ini dia pemerintah cuma mencari pengalihan isu yang mana seakan-akan pemerintah itu bersih padahal maaf-maaf aja mulai dari korup nepo apalagi masalah seks itu sebagian besar pemerintah itu busuk jadi ini cuma mau menutupi ulah mereka aja mereka punya kinerja yang baik di mata masyarakat tapi mereka maaf kata orang-orang yang nggak memberi contoh jadi sekali lagi inilah tipe birokrat munafik terima kasih oke selamat pagi Pak Satan Pak Riki ya silakan ya,、uh, eh, selamat pagi saya dari sudut pandang yang berbeda memberikan opini bahwa bapak-bapak sekalian yang ada di Pak ini sudah uh, menyudutkan orang-orang yang mempunyai pola pikir seperti saya gitu bahwa bapak-bapak ini merasa bahwa pemerintah itu bodoh, pemerintah itu jahat, pemerintah itu ya paling tidak kita harus menghormati ada satu menteri agama yang memang urusannya itu untuk agama gitu loh jangan dipikir bahwa urusannya itu cuma BBM, urusannya itu tentang hukum, urusannya tentang eh, mengenai hal-hal yang lain-lain-lain-lain yang apa korupsi, nepotisme. Nah ini sekarang Menteri Agama bubarin aja kalau sampai Olga Lydia itu ngomong, agama jangan diurusin, aparat ini jangan diurusin. Nah terus Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri eh, Kewanitaan itu ngurusin apa gitu loh. Kalau semua orang menganggap bahwa pemerintah harus ngurusin yang besar-besar. Nah eh, kita itu hidup itu dari sisi yang sangat banyak sisi Pak. Tolong bapak-bapak ini semua ibu-ibu juga yang dipakai pemimpin mengerti bahwa yang namanya hidup itu kan dari sisi itu segi banyak banyak banyak hal gitu banyak hal itu semua harus diurusin tentang guru diurusin nah ini diurusin jangan semua eh tentang korupsi korupsi itu semua yang di radio di TV semua korupsi hal-hal yang baik tidak gitu begitu Pak Bu terima kasih ya Pak Joko selamat pagi Pak selamat itu saya tunggu saudara karma Ali supaya soal semuanya jadi jenggotan sama kerudung supaya kayak Taliban oke okay. pagi Pak Kris pagi Mbak ya silahkan kalau Rocky boleh di bawah lutut ya Pak kalau belah belahannya diatur ya Pak <laughs> Oke, Pak Dharma, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan. Ya, menanggapi tentang uh, eh, Mini ini ya. Ya. Ah. Ya kalau menurut hemat saya Ya itu karena terjadinya di PR Makanya Surya Mali Menteri Agama dan yang lainnya Mengatakan ya Rokmini nggak bisa masuk ke DPR Ya itu memang nggak pantas kalau wanita menggunakan Rokmini masuk ke DPR Yang, di, yang dimasalahkan bukan Rokmininya yang naik Tapi kan harusnya koruptor-koruptor di DPR yang harus menyadari bukan soal rok mininya sekarang bagaimana bisa dilarang kalau wanita nggak boleh pakai rok mini sedangkan di Bali aja semuanya kena pornografi pemerintah nggak bisa larang karena itu kan rok mini adalah bagaimana si pribadi wanita itu jadi menurut kesimpulannya ya biarkan aja orang mau pakai rok mini atau tidak itu tergantung si wanitanya kalau memang dia wanitanya orang pendidikan intelektualnya tinggi dan sopan ya nggak mungkin pakai rok mini tapi kalau memang wanita-wanita kita kan sekarang udah kebablasan moralitasnya udah kagak ada kesopanannya kagak ada imannya kagak ada ya ibarat orang pasal bilang wanita kita sekarang di, di Indonesia ini kalau ditandingin kayak ikan setanding sepuluh ribu maka itu kalau menurut hemat saya kembalikan aja kepada pelaku si wanita itu jangan dia papain kalau memang dia moralitasnya tinggi sopan yang nggak mungkin pakai nah, rok mini nah itu sudah karmali Ali sebagai menteri agama ya jangan kita lihat melarang begitu tapi mari kita coba berikan solusinya bagaimana menangani semua wanita di Indonesia ini untuk kembali kepada habitatnya sebagai wanita yang di <laughs> ya, oke Pak Dharma terima kasih Ibu Lili saat pagi pagi silahkan Ibu sebenarnya dampaknya pakai rok mini itu apa sih sampai harus diatur kayak gitu uh, apa memang kalau dengan nggak pakai rok mini itu ah, perekonomian Indonesia akan lebih baik? Kalau memang iya, ya monggo diatur. Tapi kalau enggak, Mbok ya urusin dulu hal yang lebih gede, urusin dulu perekonomian. Di saat perekonomian udah baik, tingkat kejahatan akan menurun. Mau orang pakai rok mini atau apa, itu udah nggak akan terlalu masalah lagi. Kayaknya dari saya gitu aja. Oke. Okay. Pak Harko. Oke ya pagi ya, sungguh menyedihkan ya eh, eh, pemimpin-pemimpin uh, kita ini berpikirannya hanya nggak jauh dari selangkangan tapi gini saya mau menggaris bawain saya mau tanya dulu nanti Seperingatkan kepada saudara Sur, uh, eh, Surya Dharma Ali ini ini berlaku untuk agama apa dulu saya juga harus secara tegas juga karena dia akan berbicarakan dengan atas nama bendera ketiga kan jangan sampai nanti ini jadi apa namanya semacam akhirnya menjadi semacam kecemburuan gitu ya karena kan jelas-jelas kan eh, kalau orang yang non muslim itu kan mempunyai gaya hidup yang beda gitu ya nah ini jangan sampai nanti dia eh, apa namanya berbuat enaknya gitu loh ini kan zaman maju bukan zaman batu ya kan jadi harus jelas gitu kalau memang Pak Surya Dharma ini menegaskan pada untuk orang muslim nggak apa-apa berlakukan aja tapi tolong digarisbawahi garis-garis pemisah Iya, jangan sampai orang yang non muslim yang yang memang sudah berpikiran maju, ya dia diatur misalnya pengaturan ini kan nggak jelas mau berapa senti, iya kan dari berapa senti dari mana, berapa senti dari kemaluan, berapa senti dari tanah dalam, itu kan harus jelas ya kan, nggak bisa saya naik begini nanti FPI bisa semarangan juga tuh main apa namanya pemukulan apa, jadinya kan chaos di di lapangan kan ini aduh benar-benar pemerintah tuh benar-benar nggak punya otak deh ngurus-ngurusin beginian Bukan yang ngurusin bagaimana bangsa ini bisa maju berkompetisi dengan negara tetangga ngurusin yang begini-beginian nah, menyedihkan lah ya Pak Gunawan selamat pagi iya pagi silahkan Pak、uh, eh, kalau menurut saya、uh, eh, urusan rok ini atau enggak itu bukan masalah yang penting yang penting adalah kualitas pendidikan sebenarnya nah eh, kita di bangsa ini juga pemimpin harus memberi contoh ya kan kalau Surya Dharma bikin aturan gitu kasih contoh lah pakai rok mini seperti apa pakai rok yang gak mini seperti apa gitu Ibu Wati selamat siang selamat siang ya terus terang saya juga nggak betah lihat seperti saya uh, wanita pakai di atas jengkul pahanya kelihatan dan merangsang sekali ya kadang-kadang tapi ya saya pikir memang itu tidak bisa digerakkan karena itu hak-hak asasi manusia akan timbul konflik beneran, akan timbul masalah kalau diterapkan itu. Karena itu ya hanya kita bisa anjurkan aja, kita bisa jadi peraturan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wati. Pak Karya, selamat siang. Iya, saya sedikit mirip juga <laughs> dengan Ibu Tati. Itu memang kalau pakaian, apakah hanya karena roknya pendek terus merangsang? Tapi memang aja sih orang juga terpasung. Saya ingin beri contoh ada juga baju yang eh, wanita maksud saya saya juga melihat ada wanita berpakaian dia pakai pakai eh, jilbab tapi kadang baju kaosnya juga merangsang ketat nampak yeah. bayangan itu bagaimana perkara kriteria yang merangsang ke apa ke itu tiap orang berbeda-beda gitu ya coba ya harus benar-benar sangat ini dah ini tim ini sergas ini jangan sampai membuat sebuah sebuah peraturan tapi uh, jadi konflik seperti ibu tadi bilang ini penting betul ada yang bagus tapi orang semua memandang dari sisi kacamata yang berbeda-beda itu sangat pelik lah menurut saya nggak usah ada terima kasih baik terima kasih Pak Arya Pak Ali selamat siang ya, siang Pak silakan usulnya sih mungkin bagus teorinya ya tapi prakteknya sih susah diterapkan Misalnya kalau dia mau eh, himbau hanya untuk orang muslim mungkin boleh tapi kalau untuk secara umum kayaknya nggak mungkin sekarang misalnya di Sudirman Jalan Sudirman Raya itu kan suka banyak orang bule lewat jalan kaki nah tiba-tiba peraturan ini diterapkan nah si cewek wanita bule ini dia pakai rok di, di atas tengkul gitu loh apa orang berani tangkap dia saya pengen lihat berani nggak nih ditangkap masuk internet semua orang tahu seluruh dunia tahu apa yang terjadi di Indonesia nih. Kacau, Pak. Jadi tolong sebelum diusulkan, dipikirkan dulu, matang-matang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Nah, ini, halo? Ya, silakan ya, komentarnya. Jadi gini, ini Menteri Agamanya ada-ada aja. Coba suatu survei yang pernah diadakan, saya pernah dengar itu ya, bahasanya Departemen Agama itu merupakan salah satu departemen yang terkorup di Indonesia. Kenapa itu nggak dipikirin sama dia? Kenapa nggak dia? Kenapa itu yang nggak diusulin? Bagaimana ada satgas untuk departemen dia sendiri? Ini hal-hal yang eh, masuk akalnya diurusin. Benar-benar pikirannya cukup mini nih menterinya nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Selamat, selamat siang. Selamat siang. Silahkan. Eh, seharusnya sih saya saranin di DPR ya taruh SPG aja gitu yang planet pendek-pendek biar pada masuk terus gitu orang DPR gitu. biar pada semangat BBM-nya juga nggak jadi naik kali. Terusin itu aja SPG. Iya. Baik, terima kasih Pak Selamat. Pak Dibio, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Silahkan Tanya Bu ya, kasih tahu Pak Menteri Agama langsung ya. Dunia wanita adalah dunia wanita yang membuat kriteria seksi enggaknya itu wanita. Dunia laki adalah dunia laki yang membuat kriteria cakep enggaknya ya laki gitu. Jangan ngurusi dunia wanita, ngurusi laki gitu. Kedua, uh, wanita kalau nggak berpakaian rapi, tak laku gitu loh, Tapi tahu. Karena dia juga pemasaran, marketing, mengganggu proses marketing supaya laku dapat eh, suami ganteng, cakep, kaya, kaya gitu. Jadi eh, jangan diganggu gitu loh. Ini harus di marketing juga. Barangkali ada anggota DPR yang maju juga, ya. orangnya Bayati dan saya, yang mau. Nomor tiga, jangan mengotak-ngatik masalah pakaian karena ini mode. Mode, kadang-kadang mode itu kurang baik. Nah, untuk yang itu, masalahnya dikembalikan kepada dunia wanita, mana yang baik. Dia buat standarisasi. Jadi itu bocorannya. Baik, terima kasih Pak Dibio, Pak Edison, selamat siang. Aneh-aneh ya Bu Negeri ini ya Bu ya. Gitu. Hmm. Depak, Depak, itu yang paling korup salah satu institusi pemerintah. Tapi boleh-boleh juga karena sekitar lima bulan yang lalu ada juga salah satu tersangka mengatakan, Hei Bapak Anu, jangan diganggu istri dan saya. Jangan-jangan latar belakang dari itu juga Bu. Karena mungkin anak negeri ini ada melihat pemimpin tertinggi negeri ini rada-rada aneh gitu. Masih ingat nggak Mbak ya? Dan pendengar eh, teman-teman fase SPM Waktu itu ada tersangka mengatakan, anu tolong jangan jangan diganggu istri saya gitu. Terima kasih Mbak, selamat siang. Terima kasih Pak Edi, selamat Pak Dede, selamat siang. Siang Bu. Ya. Eh, memang kita tuh kalau bikin peraturan tuh paling pinter ya. Apalagi kalau yang ngikut atau gimana. Tapi kalau udah dijalanin itu eh, kagak jelas gitu ujung-ujungnya kemana. Kita lihat aja kayak busway apa nanti katanya mau IRP apa itu semua nanti ujung-ujung pasti beratur. Tujuannya aja hanya adalah untuk ngumpul rapat, dapat uang rapat, terus ngegolin perda, nah itu dapat duit itu. Tapi pelaksanaannya itu kayaknya hampir nggak pernah deh. terima kasih ya.